Mohon nasihat dan kiat-kiat untuk tetap terjaga dalam agama Allah. Jazakallahu khairan. <clears throat> Jadi, ayo teman kerajaan kita sibuk di kelas progres ini untuk belajar. Tapi ketahuilah masih banyak waktu-waktu yang sebenarnya kita banyak santai dan mengerjakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh karena itu sempatkanlah untuk Al-Quran setelah sholat subuh emang langsung belajar gitu setelah sholat subuh langsung belajar di sekolah. Iya, enggak kan? yang berapa masuk sekolah? yang 6 Tambahan yang 6 masih sempat sholat subuh kemudian baca Al-Quran sebentar. Ya tidak? Masih sempat. Nah, karena itu ya bacalah walaupun hanya rutin dua halaman per lembar. Kalau bisa baca setengah jus, setengah jus. Kalau tidak bisa ya sudah kurangi seperempat jus. Jika tidak bisa lagi ya satu halaman kita kurangi kita kurangi tapi yang paling penting apa continue terus menerus dan berkesinambungan ahabul amali ilallah muha wa in Rasulullah SAW mengatakan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus walaupun dia sedikit. Begitu pula salat malam, Sholat malam juga demikian. Kalau tidak mampu 11 rakaat, ya sudah kurangi 5. Kalau tidak mampu 5, 3. Kalau masih tidak mampu 3 rakaat, 1 rakaat. Satu rokaat salat mikir itu aku tutup dengan mikir. Ya. Amalan-amalan seperti ini. Kemudian ayo lihat bagaimana agar kita bisa terjaga dalam agama Allah banyak berdoa kepada Allah. Kalau kita ingin lihat kita sedang sombong, lihatlah berapa banyak dalam sehari kita berdoa kepada Allah dan berzikir. Kalau saat kita sedang malas, ini sudah sudah dihinggapi takutnya penyakit sombong, tergantung kepada diri sendiri yaitu wujud bangga. Kemudian dari mulai sekarang belajarlah bersedekah rahasia tanpa diketahui oleh orang lain. Yang diketahui orang lain juga tidak mengapa. Kita bisa menjaga Tapi disitu cari sedekah-sedekah Uang jajan kita berapa? sisipkanlah sedikit untuk apa? Untuk disedekahkan. Disedekahkan. Kemudian berkumpul dengan orang-orang soleh. Wah ini, apakah menjual rokok itu dosa? Kalau saya tanya apakah menjual minum-minuman keras yang mabukan dosa atau tidak? Dosa apa tidak? Ah, dosa minta? Dosa. pola rokok difatwakan oleh MUI sebagai barang haram. Coba Anda bayangkan kalau misalkan ada orang bakar baygon kemudian diisep. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram. Pasti Anda bilang apa? Haram. Ini bahaya ini baygon diisep. Sama aja rokok diisep juga berbahaya. Bedanya Oh cuma kalau rokok itu bikin segar. Nah ini lain. Kata nggak bikin. Namanya setan. Karena waktu sampai berapa kita? Hari saya 40 mulainya ya. Berarti ya, di korting lagi dikit. Maaf sebelumnya jika pertanyaan di luar tema Apakah benar jika seorang wanita menampakkan rambutnya kepada yang bukan mahramnya mendapatkan dosa perhalainya. Bagaimana menghindari riba dan nasihati teman tanpa menggurui? <clears throat> Baik, masalah jilbab memakai jilbab yang sesuai syariat untuk nyawa wajib. Maimunah wajib dan Maimunah? Khadijah Wah. Jadi tidak ada mazhab di dalam Islam yang membolehkan wanita membuka auratnya, memperlihatkan rambutnya. Tidak boleh. Jadi pakaian muslimah itu besar ya, menutupi seluruh auratnya, besar. Apalagi rambutnya tidak terlihat. Allah ada masalah hadis tentang dosa perbulannya saya belum dapatkan. Hanya saja memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan sentani min ahli nar La arahuma Ada dua orang Dua jenis manusia dari kalangan ahli neraka Yang saya tidak akan melihat mereka Yang Rasulullah sendiri tidak ingin melihat mereka Karena mereka betul-betul berdosa Yang pertama adalah apa? Nisa'u kasiatun ariyat ru'usuhunna ka'asnimatil bukh ma'ilatun mumilat perlu diterjemahkan sangat perlu belajarlah bahasa Arab dua golongan tersebut yang pertama adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Tetapi apa? Telanjang. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk onta. Mereka condong kepada kemaksiatan dan juga mengajak orang lain untuk berlaku maksiat. Nah, ini jadi termasuk orang-orang ini yang disebut di sini yang mati buk itu pakai jilbab tapi dia terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Ya, dia pakai konde atau rambut diikat sehingga naik gitu ya ke atas atau dihias-hias. Maka kata Rasulullah, khasiat area berpakaian tetapi lah telanjang. Banyak orang memakai pakaian menutup tapi membentuk bentuk tubuhnya. Kapan mau sholat lima waktu? Mana mukena, mana mukena. Atau bahasa sini apa? Mukena apa ya? Apa? Ruku, ruku ya, ruku. Mana ruku, mana ruku? Enggak perlu lagi lah pakaian yang syariat ini tidak butuh ruku lagi. Kemana-mana ya sudah, itulah pakaian sah untuk sholatnya. Bagaimana menghindari gibah, ghibah dan nasihat teman tanpa menggurui? Ghibah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut tentang saudaramu ya, engkau menyebut tentang saudaramu atas hal-hal yang dia benci untuk didengar. Dia benci kalau kita ceritakan kepada orang lain, dia benci maka ini termasuk gibah. Saya pernah dulu, saya tidak sadari bahwa saya telah bergibah. Waktu itu teman saya kerasukan jin. Saya ceritakan kepada teman-teman yang lain. Gitu. Kemudian saya tidak tahu kalau dia itu marah Kemudian itu. Kemudian kamu saya itu ya. Kenapa kamu ceritakan gini-gini? Oh, atau tersinggung ya maaf kalau saya disini maaf. Saya kira tidak mengapa saya ceritakan kepada teman itu saja. Jadi kalau gibah yang paling penting dari gibah itu dia tidak senang didengar oleh orang lain. Walaupun menurut kita apa? Ya, nggak apa-apa gitu. Itu namanya gibah, menggibahi seseorang. Bagaimana kalau misalkan dia benar yang dikatakan itu benar, yang digibah itu benar. Yang namanya gibah itu kalau kenal benar. Kalau tidak benar itu namanya hit fitnah lebih besar daripada kibah berdusta di situ. Bagaimana cara menasihati teman yang seperti itu? Ya jangan karena ada orang-orang Jawa Tengah ini kalau gibah bilangnya gibah, eh gibah, tobat, sifat. Ya. Atau misalkan namanya kalau sama teman biasa aja lah. Tapi kalau misalnya sama orang lebih tua, kita ganti topik yang lain. Mungkin ada pembicaraan yang lain yang bisa kita bicarakan. E, sepertinya langsung kita alihkan ke topik yang lain. Oh, mungkin bagaimana keadaan si Bagaimana keadaan si ini? Oh, bagaimana keadaan dakwah? Bagaimana keadaan ini? Ya, teman-teman kita, bagaimana keadaan sekolah? Langsung kita alihkan topiknya sehingga tidak terjerumus pada gibah. Bagaimana cara agar kita membedakan antara percaya diri dan menyepelekan sesuatu? Nah, di sini kata kata saya sifatun nafsi, percaya diri dengan menyepelekan sesuatu. Ya beda. Kalau kita percaya diri dengan menyepelekan itu tentu berbeda. Kita katakan orang Islam bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya diri. Kita insya Allah bisa mengajarkan saya sudah minta pada Allah saya insya bisa mengerjakan ujian ini Saya sudah minta pada Allah Kalaupun hasilnya tidak ada, tidak bagus Itu sudah ditakdirkan oleh oleh Allah ya. Dan ini beda Kalau menyebarkan sesuatu Itu namanya sombong Atau takabur Dan takabur ini disebutkan oleh Rasulullah SAW Batarul haqi wa tunas Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan dikatakan sombong apabila dia meremehkan orang lain. Kalau tidak meremehkan orang lain sudah Sebisa mungkin seseorang apabila ingin berlepas dari sombong Jangan memandang ada orang lain yang lebih baik dari dirinya Walaupun jabatannya, kedudukannya, hartanya lebih rendah daripada dia Urusan-urusan dunia lebih rendah daripada dia. Termasuk di dalam ilmu agama dan ilmu dunia. Tidak boleh seorang meremehkan orang lain. Kalau sedang ujian berlangsung dan kita melihat ada saudara kita yang berbuat curang, apakah kita harus melaporkan atau menegurnya? E, eh, pertama kita tegur saja. Ketika ujian kita usahakan kita tegur. Dan tidak perlu melaporkan karena itu tanggung jawab pengawas. Tanggung jawab siapa? Pengawas. Saya ingin bertanya apakah pekerjaan seorang apa ya lawyer dia itu menjerumuskan kepada dosa pengacara ya bagaimana ya pengacara jadi pengacara di sini ada perinciannya. Untuk zaman sekarang ini mahkamah membutuhkan pengacara. Apabila dia eh, apa namanya menolong orang yang ini, maka hukumnya tidak dipermasalahkan. Insyaallah. Ya. Dan dia juga harus mengetahui hukum-hukum Islam di dalamnya sehingga dia tidak keluar dari koridor hukum Islam. Supaya dia tidak keluar dari koridor hukum Islam. Adapun adapun hukum-hukum yang sifatnya adalah takzir atau hukuman yang bisa dibuat oleh hakim, maka seperti ini eh, dia bisa menolong orang yang dizolimi. Tetapi jika dia tidak dia bukanlah orang yang dizolimi. Apabila dia bukan orang yang dizalimi, malah dia menzalimi orang lain, maka haram hukumnya mendukung orang tersebut. Haram hukumnya mendukung orang tersebut. Jadi dia harus mempelajari, ya. Dan sekarang juga kita berdasarkan pengalaman dakwah kita juga ternyata butuh orang-orang yang belajar hukum, ya. Butuh orang-orang yang belajar hukum. Tapi ingat tujuannya adalah untuk apa? Melindungi hak orang yang zalim saja. Dan juga hukum juga banyak ya. Ada eh, juga bisa juga bekerja sebagai notaris juga ya bisa. Apa yang dimaksud dengan sikap hikmah? Mohon dijelaskan. Para ulama menyebutkan beberapa arti hikmah. Yang diantaranya adalah hikmah itu adalah lawan dari kezaliman. Hikmah adalah lawan dari kezaliman. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya hikmah. Yang kedua para ulama menyebutkan arti dari hikmah adalah ilmu nabi wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang ketiga adalah aswabu fil fi'li wa fil qawli. Selalu benar di dalam perkataan dan perbuatan. Setidaknya tiga arti ini yang disebutkan dalam majelis ini dan ketiga-tiganya benar. Alhamdulillah. Karena seorang untuk mendapatkan e, perbuatannya selalu benar, dia harus dengan ilmu dan apa? Dan amal saleh. Dan juga dia e, barulah dia akan mendapatkan kebenaran dalam perbuatannya. Amayutal hikmah faqad dia khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Bagaimana hukumnya jika belajar di negeri yang dianggap musuh Islam, misalnya ambil S2 di Amerika? Jadi, apabila pelajarannya adalah pelajaran yang tidak ada di negeri negeri Islam, dan hanya didapatkan di negeri tersebut maka diperbolehkan ini yang pertama apabila ada pelajaran yang bisa didapatkan di negeri kita sudah kita cukupkan di negeri kita saja atau di negeri Islam kemudian orang yang katakanlah hajatnya sangat besar dia belajar itu ilmu yang tidak ada dan diri di Islam maka dia harus memiliki dua hal kekuatan iman dan kekuatan ilmu iman menolaknya dari subhat menolaknya dari perkara-perkara subhat dari agama lain dan dia bisa membaca surat-surat tersebut Maaf. Iman bisa menjaga dari syahwat-syahwat yang apa? Yang ada di negara tersebut, di negara-negara kafir tersebut, sehingga dia membentengi membentengi diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti perzinaan dan yang lainnya. Sedangkan ilmu akan menolong dia untuk melawan subhat-subhat yang dilontarkan kepadanya tentang Islam. Paham? Jadi harus bisa memiliki kekuatan iman dan ilmu. Kemudian dia memiliki hajat atau keperluan yang sangat. Kalau tidak ada maka tidak disyariatkan. Tidak boleh. Mana yang lebih utama belum terlalu pasti tentang agama namun menjadi dai atau memilih berdiam diri terbelajar sedangkan dikatakan bahwa sesuatu yang dipegang oleh yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ila subi al amru ila ghairi ahlihi fantarisah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah hari kiamat. Jadi sekarang kalau yang bukan ahlinya diserahkan ya, ciri-ciri akhir Ya. Apabila belum sanggup menjadi seorang dai yang menyampaikan di depan umum, tetap diam diri. Kemudian dia belajar memperdalam ilmunya. Gimana ya Ustadz agar PG selalu on terus? Soalnya sering saya kalau di rumah udah pede menggebu-gebu untuk berbuat kebaikan, tapi kadang kalau sampai di sekolah semangat itu hilang begitu saja karena melihat tingkah laku teman-teman yang bekerja sama dalam kecurangan. Sudah, sudah kita pelajari. Bismillah, terima padanya apa yang diberikan oleh Allah maka hidup akan bahagia. Kun qani'an kata Rasulullah jadilah kamu orang yang menaat rela dan ridho menerima segala dari Allah takun asronas maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Bagaimana cara untuk menghafal Al-Quran dengan mudah, cepat, dan menyenangkan? ini bagusnya kita jawab juga dengan Wah, panjang penjelasannya ini. Mudah, cepat, dan menyenangkan. Pertama, tetapkan satu waktu untuk menghafal. Kedua, eh, tetapkan dua waktu untuk menghafal yang satunya, yang satunya lagi untuk merojaah, mengulang hafalan. Dan yang kedua, istiqomah. Terus-menerus tanpa tanpa bisa dirayu oleh bola atau sinetron Korea. Jadi biasanya yang tanya ini perempuan ya. Apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang kita kenal imannya turun drastis? Ia selalu terbayang dosa masa lalu, takut akan kematian, ragu akan kekuasaan Allah mencipta alam, ragu akan Al-Quran. Maka kita dakwahkan, kita dakwahi dia, kita nasihati dia, dan kita suruh dia untuk belajar dan bertanya kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Dan nasihatkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rauf, Maha Rahim, eh, penyayang kepada hambanya dan insyaallah Allah mengampuni dosa seorang hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Ustaz tapi ada teman minta jawaban dari kita Harus kita jawab apa? Apabila dijawab belum Padahal ternyata kita sudah Kan sama saja bohong Itu yang terbaik bagaimana Ustaz? Diam aja Hukum ada domba dalam agama Islam Namimah Allah La yadkhulul jannah al-qattat. Wan apa namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Dan bagaimana solusinya jika kita terkena cobaan tersebut? Cepat bertobat dan karena berhubungan dengan dosa orang lain, maka minta ampun kepada kedua belah pihak. Minta maaf kepada dua belah pihak, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akibat perebutan warisan menurut agama Islam? al rijal nasibu mimma tarakal walidayni wal akrabun wa inisari ya, nasibun mimma tarakal wal akrabun Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, laki-laki mendapatkan bagian atas apa yang ditinggalkan dari kedua orang tuanya atau kerabatnya. Begitu pula wanita mendapatkan bagian dari yang orang tuanya dan e, apa kerabatnya. Nasibu Allah itu adalah bagian dari Allah. Jadi kembalikanlah warisan ini kepada hukum Islam maka selesai kasusnya. Dan warisan itu biar tidak menjadi masalah bagikanlah secepatnya setelah orang meninggal. Ada tidak menjadi masalah, bagikanlah setelah orang tersebut meninggal langsung dibagi. Jangan tunggu misalkan ibu meninggal belum dibagi. Kemudian bapak meninggal belum dibagi juga. Kemudian yang ini meninggal belum dibagi juga. Akhirnya bertumpuk-tumpuk kasusnya bertumpuk-tumpuk kemudian uangnya dijadikan modal usaha, beranak pianak, akhirnya menjadi kaya, akhirnya ribut masalah warisan. Jadi bagikanlah secepatnya masalah warisan tersebut. Apa saja cara agar kita bisa bersikap sabar bila menghadapi cobaan? Ini pertanyaannya panjang ya, Pak ya. Ya sabar. Ya salah satunya adalah memperkuat iman kita, memperkuat iman kita. Tolong nasihat untuk muslim yang kecanduan drama Korea yang sekarang banyak pelanggar yang remaja muslim. Laki-laki nonton drama Korea ini kece aja kalau <laughs> bahasa kata kalau cewek nonton juga dosa loh ya. Kenapa? Di situ yang dilihat nih ganteng-ganteng, putih-putih, rambutnya panjang-panjang. Eh. Nanti ketika ada yang ngelamar nggak seperti pemuda Korea, aduh kok jauh ya dari harapan saya. <laughs> aduh ini bahaya nonton. Namanya haram haram tidak diperbolehkan. Yang yang laki-laki juga ngeliatin yang cewek. Alhamdulillah Apakah seseorang boleh berkawan gigi? Ada tafsir, ada perincian. Uh, eh, apa boleh karena mempercantik diri atau tidak boleh karena secara wajib. Memperbaiki gigi ada dua dua perincian. Begitu pula tubuh secara umum. Apabila diniatkan untuk mempercantik, memperganteng diri, termasuk gigi, maka hukumnya haram merubah ciptaan Allah. Tapi apabila diniatkan untuk menghilangkan cacat, maka hal tersebut diperbolehkan. Seperti orang yang tangannya jarinya enam, Jarinya berapa? 6. Cacat apa bukan? Cacat. Seperti orang yang punya gigi sudah bagus, sudah sudah cuma nggak rata ya seperti gergaji saja. Itu mau diratakan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini merubah cinta Allah. Kenapa tujuannya apa? Supaya gan, supaya cantik. Tapi kalau misalkan gigi sumbing, kemudian pakai kawat gigi karena apa? ada gigi yang dirapikan, dilepas, lepas saja pakai kawat gigi, hukumnya bagaimana? Boleh menghilangkan cacat. Sudah. Nanti kalau sudah nikah nggak kepikir lagi. Apalagi sudah punya anak. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kedua orang tua kita yang memiliki sikap yang salah, nasihati tanpa menggurui? Ya, cara pikirlah caranya bagaimana? Panggilkan teman atau apa? Saya ingin bertanya kepada Ustaz namun berada di luar tema pada hari ini terkadang saya merasa bingung sebenarnya salam apa itu pada hari Jumat diwajibkan sholat zuhur empat rakaat atau dua rakaat karena saya pernah mendatangi suatu kajian yang mengutarakan bahwa seorang wanita pada Jumat disunahkan untuk sholat Jumat dua rakaat dan dia tidak melaksanakan sholat zuhur 4 lagi. Benarkah demikian? Jawabannya salah. Yang benar dia tetap wajib sholat zuhur. Orang yang wajib sholat Jumat adalah laki-laki yang merdeka dan tidak memiliki uzur. Adapun wanita, budak, anak kecil, musafir, maka tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau sholat Jumat mereka sah. Apabila mereka sholat Jumat, maka hukumnya sah. Kalau sudah sholat Jumat bersama imam di masjid, ya sudah tidak perlu mengulangi zuhur. Ya. Jadi pertanyaan terakhir bukanlah bagaimana kiat-kiat agar kita masuk Islam ini secara kafah? Maka jawabannya mintalah kepada Allah agar mengamalkan Islam bisa secara sempurna dan banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian dan dan apa pendekkan amalan Orang yang memendekkan anak-anaknya Kapan kamu mati? nggak tahu, mungkin saya sebentar lagi mati perkataan yang bagus sekali ya. Seperti itu Kapan kamu mati? nggak tahu lah Mungkin sebentar lagi saya mati Orang yang seperti itu akan memikirkan Allah apa yang bisa saya persembahkan untuk Allah dalam waktu yang sedikit ini, dalam waktu-waktu yang singkat ini yang mana kematian tidak tahu kapan datangnya. Allah wasallam. Iya, mohon maaf ini panitia kelebihan 15 menit. Terus surprise ada? Ah, surprise. Oh masalah. Oh, saya nggak lihat dari di sini. Dua laki, dua perempuan. Dua, tiga laki-laki, tiga perempuan. Hah? Ada judulnya beda. Oh iya. Kenapa iya. engkau tidak berjubah? Soal pertama. Bismillah. Selain panitia ya. Selain panitia. Pertama, saya berikan kehormatan dulu lah kepada Maimunah dan Fadijah baik. Salam baik kerjin. Saya mohon maaf kalau misalkan tersinggung disebut namanya. Ya, ya dibagikan ya, nanti ya. Maimunah dan Khadijah sama Mas Udin. Dapat judulnya apa tadi? Wahai ukti mengapa kau tidak berjilbab? Insya Allah Pertanyaan pertama, saya sebutkan tadi orang yang lahir dalam kenikmatan sebagai uh, eh, sebelum manusia yang memiliki sifat seperti apa mereka? Apa? Selain kakak tingkat lah ya, yang kelas 12 ya. Seburuk-buruk umatku adalah orang yang dilahirkan dalam kenikmatan, diberi kenikmatan dengannya, dan keinginan mereka, semangat mereka hanya untuk nah, ayah perempuan apa? Sebutkan namanya, sebut nama. Kita ada mikrofon di jadi. Oh iya, ada mikrofon. silah. Ayo rebutan. Sebut nama dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Lestari. Ya, silakan Lestari. Benar. Nih saya kasih yang gede lah ini. Selanjutnya pertanyaan yang kedua untuk laki-laki. Untuk yang berjauh Ada tiga kebahagiaan dalam dunia yang saya sebutkan. Apa kebahagiaan tersebut? Wah sangat sejarah. Angkat malu-malu ya. Ayo, siapa angkat tangan? Saya kasih yang besar. Hah? Eh. Ya silakan. Apa? Ya, majlis ini. Masya Allah, apalah isinya ya? Buku tulis. Buku tulis. Untuk yang apa? Untuk yang perempuan. Ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah di antaranya satu saya sebutkan berkaitan dengan pemuda atau pemudi. Apa itu? Seorang pemuda ya? Ya apa? Silakan. Cepat cepat cepat. cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana? kepada Allah. Nih, tolong kasihkan. Siapa namanya tadi? Ayah si itulah. Kemudian untuk laki-lakinya. Kalau ingin kalau ingin berhasil maka tempuhlah cara-caranya. Saya bawakan syair dalam bahasa Arab tapi artinya siapa yang bisa. ترجو ولم تسلك مسالكها أن السفينة لا تجري على اليبس Oke, siapa yang bisa syair ini? Kamu menginginkan siapa yang kalangan? Oke, apa dia ya? Masa panitia. Ayo, siapa lagi? Sudah kasih perempuan ini kalau kalau laki-lakinya nggak mau kasih perempuan. Tes, oke. Okay. Yang akhwat, apa jawabannya? Rebutan. Al-Fatihah di dalam sholat wajib? Angkatan. Ayo siapa? Anda panitia bukan? Panitia? Berapa rakaat yang laki-laki ini jawabannya itu pun. Berapa kali kita membaca Al-Fatihah? Angkat tangan di dalam salat fardu. Malu-malu ya laki-laki ya ini. Oke, tidak ada perempuan lagi. Yang perempuan, ayo rebutan. Siapa namanya? Tidak ada? Masa nggak bisa jauh sih? ayolah silakan. Siapa namanya? Oh ya, silakan. 17 kali. Nih. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya kalau istibar jangan apa kalau ujian itu jangan menggunakan cara-cara yang tidak benar saya bilang ya. Cara yang pertama adalah cara-cara syirik. Siapa yang laki-laki bisa menyebutkan bentuk-bentuk kesyirikan? Ayolah, ayo. Contohnya apa? Yang malu-malu baju kotak-kotak. Ya, jawab. Yang baju kotak-kotak. Ya, antum ya. Ya, ya. Ya, terus ziarah kita doa. <laughs> Oke oke, dapat tadi ya. Banyak yang bisa cuma malu-malu. Kemudian yang laki-laki lagi nih. Amalan harian seorang muslim. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin? Contohnya saja. Samping yang baju pada kotak sebelah itu masih dia Jawab. Malu-malu dari tadi. Ayo, apa? Cara jadi orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. 还有眼镜。 Soal yang terakhir siap? Apa nih soalnya? Soal selanjutnya Sifat wudhu Nabi Siapa yang bisa doa setelah wudhu Sebutkan dua Sebutkan dua Ayo 干了。 ada hijau biru hitam doa setelah wudu fahdaulah wa syahadu wa syahadu apa lebah Okey, siapa lagi? Rahim. Rahim ya rahim. Doa selalu apa? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ma'ana bisa' ganti saat. Apa yang dimaksud dengan gibah? Ya, siapa? Yang perempuan silakan. Dimaksud dengan gibah adalah apa gibah? dari nasional kita Engkau menyebutkan